para kiai, para ulama, para sepuh, para bini sepuh, jamaah hadirin ingkang tansah dipun mulia agen Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah wonten ing dalu menigo, Gusti Allah ngumpulaken kita sedoyo. Dateng dalemipun Allah. Mugi-mugi pertemuan kita dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Muazin kula wau azan undangan dateng masjid kala wau sejatosipun boten saking muadzin aning hakikatipun saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala Gusti Allah ngundang kita sedoyo Supatus gitu kita hadir supatus panjenengan sedaya rawuh dateng dalemipun Allah kados pundi bungai manah menawi tiang niku diundang kalih rojo diundang kalih bupati teng pendopo tiang desa omahe gunung teng dungus napa kare tengah alas mriko pinggir alas diundang kalih bupati wali kota Madiun datang pendopo acara teng pendopo seneng bunga saat desa sing diundang wong piyambak itu Tonggoni mboten menawi sing undang bupati bunga, sing ngundang gubernur tambah bunga malih. Diundang teng Surabaya mriku, teng kantor gubernuran enten acara hari jadi kota Surabaya. Karena ternak lembu teladan umpamane gitu diundang mereka seneng bunga boleh kelambi sing cocok biasanya rangkai sepatu boleh silian sepatu ben rodok patut mengke mlebu tenggene pendopo gubernuran. Menawi sing ngundang SBY teng Jakarta tambah seneng malih. Presiden Republik Indonesia diundang mereka seneng bunga. Sedanten pulau panjenengan Setyo teng mriki mboten diundang kali gubernur, mboten diundang kali bupati, ning kula panjenengan sedaya diundang kali, Allah ingkang nyiptakaken langit ingkang nyiptakaken bumi ingkang kagungan surga ingkang nguasani donya lan saisine undang kula panjenengan sedaya dhateng mriki mestine kula panjenengan seneng bunga syukuran mboten pengin wangsul terus insyaallah sedanten ingkang tansah dipun muliakan Allah taala niki kumpul sesarangan datang mriki kanthi maksud mikir sesarangan, usaha sesarengan kados pundi masjid kita masjid menika masjid kita lan masjid-masjid seluruh alam kados masjid pun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dateng Madinah ing jamanipun kancing Nabi. Menopo sebabe Medinah niku disebut Medinah Munawarah. Medinah yang memancarkan cahaya. Sebab amalan-amalan saking masjid Medinah, Masjid Medinah sampun wonten amalan-amalan ingkang sebab amalan kamalan kala wau nglairaken nur hidayah dateng tiang Madinah pun lan menungso sak jagat sebab amalan masjid sehingga Madinah disebut dengan panggilan Madinah Munawarah kita pengen masjid meniko kita kesangkan sarang-sarang sehingga mengke dados Madiun Munawarah terus nanti Madiun kali Madinah yang pun cedak Madiun Munawar. Madinah Munawar, kita nggadahi cita-cita Madiun Munawar. Mboten non Madiun, Ponorogo Munawar, Nganjuk Munawar, Ngawi Munawar, Jiwan, Caruban, Saradan. Pundi malih? Sukolilo. Oh ini Sukolilo, ini tiang Sukolilo ini. <laughs> Sukolilo Munawar, Surabaya Munawar, Denpasar Munawaroh. Kupang, NTT, Timur Leste Munawaroh, Jayapura Munawaroh. Kita pengen Ambon Munawaroh, kita pengen Filipina Munawaroh, kita pengen Tokyo Munawaroh, kita pengen kuto-kuto, negoro-negoro. Kita pengen deso deso sak jagat niki. Kados dis, kados dini ni pun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados deso ingkang munawarah, memancarkan cahaya. Mugi-mugi dipun tampi dening Gusti Allah. Amin. Jamaah sekalian ingkang tansah dipun muliakan Allah taala, di Masjid Madinah telah ditulis dengan tinta emas sejarah telah menulis bahwa di Masjid Madinah meniko sampun melahirkan orang-orang terbaik yang pernah hidup di atas permukaan bumi meniko. Saking Masjid Madinah sampun ngairaken, setunggalipun tiang ingkang Gusti Allah sampun ngirim Jibril Salam untuk menyampaikan salam kepadanya. Sinten meniko Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jibril dipun kirim rawuh datang kanjeng Nabi nyampe akan salamipun Gusti Allah datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saking masjid Madinah, saking emper masjid Madinah sampun nglairaken setunggalipun pimpinan hebat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disegani karena kewibaannya ditakuti sehingga orang Rom dan orang Persia takut kalau mendengar namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan tidak hanya orang, setan itu wedi kali Abu Umar bin Khattab. Apabila jalan telah dilewati Umar bin Khattab, maka tiga hari setan tidak berani lewat. Rasanya tadi. Nanti zaman itu pondok nih beda nih kok ditulisi teng Dikandani kali kiai ini mungkin ya. Ya, tulisan Umar Faruk itu digeni kalau sinten? Setan. Jadi penangkal setan tulisan Umar Faruk to La ilaha illallah. ini setan mau nanti wedi kali Umar bin Khattab. Saat ini sampai wedi kali setan. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu Masjid Madinah sudah melahirkan ahli sodakoh. Nek sodakoh ini kumbutin lima ngewu sepuluh hewu sak juta rum juta beten. emas sepuluh kilo emas patang puluh kilo unto satu unto sewu Sinta nih, Usman Rasulullah. anhu rikala perang Tabuk niku Usman sampun beto artane sak tumpuk sebab menika Kanjeng Nabi dawuh apa saja yang dilakukan oleh Usman radhiyallahu setelah ini tidak akan membahayakan dia Kok umpamane Utsman niku bar niku maksiat umpamane gitu. Tapi sahabat niku maksiat gitu terus tobat. Niku tidak akan membahayakan dia. Sebab nopo infaki dan agami. Masjid Madinah sampun melahirkan satu orang panglima perang terkenal tidak pernah terkalahkan. Siapa itu? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid ini lulusan Emper Masjid Madinah dan dia adalah senopati perang yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun juga. Wonten peperangan Jarmo, Khalid bin Walid nyampe akan datang konco-konco pun para sahabat. Coba cari kopiah saya. Kopiah saya hilang. Oh Waduh sih. oh Waduh sih beri kopi ini. Ayah apa tuh kopiah Boleh. Mbok kita kok ada kopiahnya, kopiah mungkin nanti. Enggak, ini penting. Kopiahku coba dicari. Akhirnya ketemu itu kopiah Khalid bin Walid. Setelah bertemu dibawa diserahkan kepada Khalid dan Khalid berkata, di dalam kopiahku ini telah aku simpan rambutnya kanjeng Nabi. Saya jahit di dalam kopiah saya. Dan sebab itu saya perang tidak pernah kalah katanya. Barokah Katrisnani kali Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niki Sedoyo lahir saking masjid Medina pendekar-pendekar masjid Medina yang lain Medion ini pun nanti ngelairakan diri. Mungkin masjid niki juga masjid pun. Enten tahun 1808 telah lahir di Medion seorang anak dari anak Bupati Medion namanya Alibasah Sentot Prawirodirjo. Alibasah Sentot Prawirodirjo itu keturunan Bupati Medio. Pada tahun lahir pada tahun 1808. Pada tahun 1825 umurnya 17 tahun ini Alibasa Sentot telah menyertai Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda. Dua tahun dia ikut Pangeran di Penegoro pada umur 19 tahun. Ali Basah Sentor Purwodirjo telah diangkat menjadi panglima tertinggi pasukan Pangeran di Penegoro. Umurnya berapa? 19 tahun. Jenderal Sudirman diangkat jadi panglima besar umur 34. Ali Basah Sentor Purwodirjo orang Madiun pada umur 19 tahun. Siapa dia? Anak daripada Bupati Madiun pahlawan nasional. Jadi Madiun ini antara era meja nih, ta? Iya La ilaha illallah. Niki sedoyo sejanten sejarah itu ditulis ini semua berkaitan dengan masjid, dengan tarbiyah dan tazkiyah yang dilakukan di dalam masjid. Nopo amalan masjid Madinah dan masjid mbah-mbah kita dahulu Sunan Ampel, Sunan Bunan, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Mira, para wali-wali. Nopo amalannya masjid meniko? Sehingga masjid ini menjadi bersinar memberi kemanfaatan kepada umat. Dan dakwahnya Wali Songo itu akhirnya menyinari seluruh Nusantara. Enten nopo teng masjid Ampel, enten nopo teng masjid Medina. Para alim ulama ndawuhaken sak mboten botene enten sekawan perkawis dateng masjid menika. Pertama, masjid itu hidup dengan dakwah ilallah. Mengajak manusia kepada Allah. Enten eling pinilingan, enten nasihat menasihati. Dateng masjid Madinah Kanjeng Nabi niku silaturahim datang para sahabat-sahabat. Boten sok mawon sahabat datang ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendiri itu datang ke sahabat-sahabat. Kadang-kadang ke tempatnya Abu Bakar pagi hari, kadang-kadang sore hari. Itu Nabi. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Orang-orang muhajirin telah datang di Madinah, kemudian disaudarakan dengan orang Ansor. Orang muhajirin ilmunya agama tinggi, orang ansor baru masuk Islam, orang yang baru disaudarakan dengan orang yang lama Islamnya untuk menjaga agamanya orang-orang baru. Sing pun aktif jamaah teng masjid di nih kali sing dereng aktif. Tonggo kulo sampean enten sing aktif teng masjid ning enten sing dereng aktif. Sing sampun aktif mikirakan sing dereng aktif. Yang sudah aktif Alhamdulillah jamaah masjid kita satu soft, dua soft, satu soft 25 orang, 25 kali 2, 50, 50 orang, satu orang tanggung jawab dua orang. Terus putih yang Saya insya Allah ya. Dipun dugeni, dipun dulani Kadang-kadang beto telur asin, go gorengan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten napa kok janur gunung mriki? Mboten bah dulan mawon. Niki wau saking masjid bar subuh terus melampah mampir ngene jenengan. Alhamdulillah wingi poso ni lho Mbah masjide regeng rame pas poso. Lah niki normal kembali. <laughs> Masjidnya napa? Normal kembali. Masjid niku nek enten sing sepuh kados jenengan niku ketok regeng, ketok tenanan ngoten lho, Mbah. Mangkane wingi jenengan Masya Allah poso kok kula tingali so pertama terus kanca-kanca seneng sedaya. Jane kula nggih pengin ngoten, tapi niki bar poso kok asam kurate kumat. Nah. Nggih mengke cobi kula bekame, Mbah. Terus ndi? Insyaallah ten nggih. Ditundulani Kepala-kepala dinas di kantor-kantornya begitu azan zuhur berkumandang turun daripada ruangan kepala. Jalan menuju masjid mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana pak? Ke masjid. Ayo dek, ke masjid pak. Coba nih mau kepala-kepala dinas berangkat zuhuran azan kemudian berangkat ke masjid ngoten sae mboten? Sae. saya. Dan bupati nih tambah saya, wali kota nih tambah saya Malik. Wali kota Madinah niku imam masjid lho. Sinten wali kota Medina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu imam masjid. pimpinan Medina Madinah niku imam masjid Medina. Dakwah dipun gesangkan teng Madinah, eling tinilingan. Mboten mawon setunggal kali sing dakwah, semua orang Medina muslim. Laki-laki dan wanita tanggung jawab untuk hidupnya agama anak-anak umur 12 tahun, 13 tahun telah ikut-ikut di barisan untuk jihad. Dia badannya masih pendek, maka dia jinjit-jinjit. Bahwa pedang belum kuat, ibunya mengikatkan pedang itu di badannya. Orang pincang, Amir bin Jamu pincang, dia pulang ke rumah, dia diejek sama istrinya saya ini dapat udur dari Nabi, apa dapat apa namanya keringanan dari Nabi, ada karena udur tidak ikut visa visabilillah, istrinya bilang kamu itu kacangan, nah, kamu itu nggak pemberani, penakut. Akhirnya doa, ya Allah jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Akhirnya Amir bin Jamu berjuang dan tidak kembali ke rumah. Laki-laki wanita mendakwakan agama dan sedoyo laki-laki wanita tanggung jawab kepada agama. nih kita Medina. Nek teng Madiun saya sae mboten? Sedua tanggung jawab. Sing paling cocok dakwah niku bapak. Karena bapak itu pimpinan keluarga. Jadi kalau bapak dakwah kepada keluarga cocok. Karena dia arrijalu kawamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pimpin dari wanita. Di rumah dakwah kepada keluarganya. Paling cocok itu bapak. Paling cocok ibu dakwah itu. Karena kelemahan laki-laki kepada wanita. Gitu, kelemahan laki-laki kepada wanita. Dan anak dekat kepada ibunya. Dan wanita punya dua senjata. Apa itu? Kelembutan dan kasih sayang. Kelembutan dan kasih sayang itu banyak Allah berikan kepada wanita daripada laki-laki. Nah, dakwah itu akan mudah kalau dilakukan dengan kelembutan dan cinta dan itu dimiliki oleh wanita. Wanita megang putranya, le. Aku ki seneng nek sampean ranking siji no seneng. Aku ki seneng nek sampean iki juara bulu tangkis seneng. Tapi aku lu seneng nang nek kowe iki jamaah lima waktu yang masjid no. Aku lu seneng lo nang. We ranking sepuluh no rapopo tapi jamaah yang masjid terus makmu ki seneng. Desundine Niki anak dekat dengan ibunya. Saat ini kaca yang istri nangis, goro-goro anak gak munggah kelas. Tapi sedikit sekali ibu yang menangis karena anaknya tidak sholat. Anak tidak lulus SMU, SMA. Orang tua menangis. Menangisi anaknya piye masa depanmu ki terus piye? Lah kowe ora lulus ngono terus piye masa depanmu? Jirimake kata ibunya. Tapi ibu tidak pernah menangis ketika anaknya tidak sholat subuh. Mortek serengenge lagi tang, gitu. Agus langsung langsung berangkat sekolah. Lah kita tanggung jawab ibu mikirnya putra putranya. Paling cocok dakwah itu wanita karena wanita punya kelembutan dan kasih saya Suami cocok karena pimpinan di rumah. Paling cocok dakwah niku tukang pijet. Gitu, tukang pijet dukun itu paling cocok dakwah. Jangger wong dipijeti napa sakit melayu. Mboten sakit. Dipijeti ngono tak mboten sakit melayu teng pundi-pundi. Lah tukang du, tukang pijet niku karo cerita agama. Masya Allah, jenengan niki gagah teng donya lho Pak, nek gagah teng akhirat dos pundi. Terus itu tukang pijet, masya Allah dipijet. Ini kis nyon sewu niki ini niki teng saben pun pinter tahun nih. <laughs> masya Allah. Oh, yo ya saya kae aku yang sawahku, kuwi. Panjen pakku ya tani, mbahku ya tani. ini kis niki ini digawe teng masjid ben dinten kata nak saya. Paling cocok dakwah niku tukang pijet. Paling cocok dakwah niku dokter, gitu pasien datang ke dokter, nopo pembicaranya dokter diikuti. Sampai begini, sampai begitu, ini obat diminum tiga kali, taat. Dokternya bilang kaki sampai harus dipotong, taat. Dipotong dan bayar, bayar juga. Nih <laughs> gitu. Niki dokter ini luar biasa. Lah kalau dokter itu dakwah, cocok. Dokter bilang kepada pasien, "Pak, kulo niki mboten sakit menyembuhkan." Sing menyembuhkan sinten? Allah. Kula mboten sakit marasni. Niki obat mung sadermo. Gusti Allah sing marasni. Bila saking menika jolali sholat subuh naik niki ngombe obat. Niki bar sholat subuh mengke kira-kira jam 6 sampai sholat subuh jam 5 gitu. Setengah 5 jam 6 niki. Bar sholat duhur niki obat. Bar maghrib niki. Nah sekarang dokter bilang enggak, ini dimakan habis makan pagi, makan siang, makan malam. Dan ini dirubah. Kalau dokter mikir dakwah, sholat subuh, sholat subuh, sholat maghrib. Cocok kamu betul? dokter paling cocok dakwah. Paling cocok dakwah nih polisi kali tentara. Karena polisi tentara itu jawabannya satu, siap laksanakan. Siap laksanakan. Dan komandan Korem Kapolres komandan Kodim niku gadai pikir dakwah, nih tengene anggota anak buah. Saudara-saudara semua, sekarang saudara-saudara ini jadi anak buah saya di sini. Tanggung jawab saya dunia akhirat. Kalau sampai tidak sholat, nanti saya takut di akhirat. Saya ditanya sama Allah. Nah, coba, ini Kapolres ngomongin ngoten niku naik luar biasa nih. Barang itu Kapolres bilang, karena itu saya perintahkan kepada saudara-saudara jaga sholat lima waktu. Bagaimana? Siap komandan siap kau mengkai enak ngomong. Mengkiriin ya, pak. <laughs> Oh muni mengkiri lah tempiling kata polisi. Komandan perintah komandan kok mengkirungi. Siap komandan. Wah, saya itu nih markas polisi, markas tentara aktif jamakat. Saat ini tambah malih kalian. Napa sih komandan nih? Saya lihat, saya bersyukur kepada Allah anda ini jadi orang yang taat. Semoga diterima sama Allah. Sekarang coba ditambah setiap malam tahajud dua rakaat. Bagaimana? Siap komandan. Nah, mesti jawabannya apa? Siap komandan. Nah, ini paling cocok dakwah niku polisi tentara. Makanya nek polisi tentara dakwah insya Allah ke? Nah, paling cocok dakwah niku alumni pesantren. Santri-santri Ustad Ustad, kiai-kiai. itu paling cocok dakwah sebab pewaris para nabi, mewarisi ilmunya nabi dan mewarisi perjuangannya nabi, mewarisi keprihatinya nabi, mewarisi kerisauannya hak nabi. Inilah ulama-ulama yang paling cocok dakwah Siapa? Alumni pesantren, ulama-ulama, poro kiai-kiai niki diso pertama di dalam perjuangan agama. Kesimpulan ini pun Sedoyo cocok dakwah. Terus ndi? ya ya, Ajak ngajak. Nasihat saya Go Sedoyo bersama-sama di dalam satu proses. nopo menika tarbiyah dan tazkiyah belajar, ngaji, membina diri, membina keluarga, mendidik keluarga, membina dan membentuk. Tidak hanya belajar, tapi membina dan membentuk, dibentuk. Pandai besi, besi dipanaskan, habis dipanaskan, dibiarkan. Dipanaskan lagi, dibiarkan lagi. Ini bukan pandai besi, ini goblok besi. <laughs> Kalau pandai besi dipanaskan, bentuk dang teng dang teng dang teng, panaskan lagi. Panaskan sudah panas, bentuk lagi dang teng dang teng dang dang teng, bentuk masya Allah empuk gandring. Nah, empuk gandring damel niku gaman nih, Hebat niku, kiai pleret. Nah, niku gaman tadi kiai pleret. nih tambah hebat, senjatanya tambah hebat. nih buatan gih lading so gay lading, gay linggis. Niki sinten pandai besi. Lah semanten ugi kita, kita di mulia bagaimana ngaji, diberi semangat, dibentuk, dilatih. Kemudian juga didakwahkan. Bagaimana? Insyaallah nggih. Okay? jamin yang tasah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid dipun gesangkan dakwah, rumah-rumah dihidupkan juga dakwah, kantor-kantor dihidupkan dakwah. Nomor kali dihidupkan taklim buat taklum belajar mengajar di masjid ada taklim taklim fadhail itu adalah taklim yang pertama kali diajarkan oleh Nabi di, di Mekah taklim fadhail fadilah fadilah setelah itu ada kesemangatan taklim masail hukum ahkam terus bundi niki ngaji salat gitu zakat poso haji muamalat ingkang sae niki para kiai ingkang ngajaraken menawi fadhail sinten ingkang mau saged maos tapi untuk masail ini harus ulama nggih harus ulama dan ulama yang betul-betul keilmuannya itu mumpuni belajar ilmu nabri dengan caranya dulu para ulama-ulama dulu mengajarkan gitu masalah-masail ini rumit milo saking ini kok kedah ahli nih jangan sembarangan kita harus guru saya itu. Terus insya Allah enten. Nomor tiga dipun gesangkan ibadah zikir. Ibadah sholat lima waktu dihidupkan, zikir-zikir dipun amalagen. Maca Quran ben dinten sak Alhamdulillah wingi tadarusan gesang teng masjid-masjid. Nek sak mangke dipun gesang malih saya. Wingi enten rombongan kita, ada jamaah kita dikirim ke Maroko dari Temboro itu ada rombongan dikirim ke Maroko. Ada satu kelebihan orang Maroko. Orang Maroko itu banyak yang hafal Quran. Tukang sapu hafal Quran, tukang cukur hafal Quran, tukang cukur rumput hafal Quran. Loh ini kok banyak orang hafal Quran ini bagaimana? Ternyata di Maroko itu setelah maghrib, habis salam, sholat sunnah, imam maghrib kemudian balik ke kanan, memang, mem, mengambil Al-Quran dan jamaah masjid dibagi Al-Quran. Kemudian ngaji Al-Quran setengah jam, kurang lebih setengah juz. Maghrib setengah juz, habis subuh setengah juz. Jadi jamaah yang aktif istiqomah di masjid itu setiap hari paling sedikit satu jus. Paginya setengah jus, maghrib setengah jus. Itu di Maroko. Lah kalau satu hari setiap hari satu jus, berarti satu bulan katan Quran, satu tahun katan belas kali. Kalau istiqomah seperti itu, lima tahun sudah katan belas kali lima enam puluh kali. Kalau istiqomah seumur hidup, kasus ini Yasin minggu Jadi orang niat ngapal Yasin ini krono Yasinan berminggu, Akhirnya apal Yasin. Lah ini kita Maroko niku ngaten. Di Maroko itu habis sholat mat, baca Al-Quran satu setengah juz, habis maghrib setengah juz. Apa itu? Habis subuh. Tek teng masjid kita ngoten sae ngoten akhirnya bapak-bapak masya Allah betulkan Al-Qur'annya kepada bapak imam maghribnya begitu akhirnya Al-Qur'annya meningkat Bapak sekali mulia dengan Ta'ala ini yang ketiga. Ibadah zikir hidupkan. Sholat lima waktu hidupkan. Baca Al-Quran hidupkan. TPA-TPA. Madrasah Diniyah. Ini harus kita dukung. Kalau kita bertemu dengan anak-anak kecil di kampung kita ditanya. leh kelas piro sampean? Kelas gangsal pak. Ngaji ini sudah perang jus. Dereng ya pak. Ayo ngaji kono. Yang masjid. Nah, diiling nih. Dugi tenggene tonggo-tonggo masjid silaturahmi teman. saya sewu Pak, putrane ini sakniki kelas pinten? Kelas gangsal, kelas 6. Oh, kelas 1 SMP. Lah, terus pun di ngaji nih. Lah, riyen SD nggih ngaji. Ning bosok SMP sakniki leren. Mboten usum. SMP SMA teng masjid niku sakniki mboten pati usum. La ilaha illallah. Nggih napa mboten? TPA rame. Ning bosok wis mulai kelas 6 wis ra nyang masjid neh. Goro-goro di Deni belajar sing tenanan. Nanti bulan April kita dakwan. Ujian nasional. Kalau tidak sungguh-sungguh, akhirnya isu sekolah, sore bimbingan belajar. Ngaji di TPA amati. Bosok kelas 6 pun botong teng masjid. Mengke SMP SMA gula itu masjid jadi angel. Balik-balik umur patang puluh lima. Teng masjid balik-balik umur patang puluh lima. Alhamdulillah cek balik, memerang balik masya Allah. <laughs> gitu. Coba so, ini kita masjid-masjid kebanyakan anak-anak TP ATPH madrasah diniyah begitu SMP SMA tidak ke masjid lagi nanti ke masjid umurnya 45 40 60 Wah, ini sudah pensiun alhamdulillah ke masjid Nah niki kita kedah pikirakan bagaimana ada pendidikan berkelanjutan. SMP enten ngaji, SMA enten ngaji ngoten. Bagaimana? Insyaallah Allah ya. Sing nomor sekawan masjid dipun gesaken khidmat pelayanan kepada umat. Nek nah, enten sing sakit jamaah masjid dipun dugeni enten sing kerepotan dipun dugeni mungkin ada yang kurang mampu jamaah masjid memusyawarahkan iku lho putrane Pak Fulan kae lho jane cai pinter ning saiki gak sekolah umum dimusarani di pondok ne Dan yang ben nih Quran ngono piye nah dipun dugeni mungkin jamaah masjid memikirakan khidmat kepada masyarakat ngaten terus pundi insyaallah kan Kirang langkung sedanten menika empat amalan ingkang wonten masjid Madinah lan menikah empat amalan ingkang niat kita besar tentang masjid-masjid kita. ini pertama dakwah ilallah mengajak kepada Allah iling pililingan nasihat menasihati ingkang nomor kali taklim buat taklum taklim dibun kesahakan pendidikan di masjid dihidupkan kemudian yang kedua ibadah zikir yang keempat khidmat pelayanan kepada umat dan kita memikirkan tidak hanya masjid kita sendiri tapi masjid tetangga juga dipikirkan Masjid-masjid tetangga dipikirkan, masjid-masjid yang lain dipikirkan. Sehingga ada silaturahmi antar jamaah masjid, silaturahmi antar takmir masjid umpamanya. Sehingga enten komunikasi. Sehingga ada istimai umat, persatuan umat. Pilih masjid niki sami, masjid mriko nggih masjid kulo, masjid jamik mriki masjid kulo, masjid al efa, masjid At-Taqwa, masjid Baitur Rahman, Baitul Hakim, niki masjid kulo sedoyo, nek tambah makmur kulo seneng, nek jamaah kurang kulo nggih susah. Menawi sedoyo tiang Islam dipun lebetaken datang masjid, sedanten masjid-masjid makmur insyaallah mengke kampung-kampung kali masyarakat Islam badi makmur nih kali Gusti Allah. Mugi-mugi dipun gambilaken kali Gusti Allah. Dipun tulung kali Gusti Allah, dipun berkahi kali Gusti Allah. Acara inti kita insyaallah mengke habis Isa saat mangke kita persiapan sholat Isa ya engkang e, sampun gadah wudhu terus damel melesok datang ajeng engkang sampun buatan wonten wudhu terus memperbarui wudhu dengan tenang kita ke belakang kemudian kita masuk di masjid untuk persiapan sholat Isa insyaallah ya mungkin menawi Isa enten tawaran latihan memakmurkan masjid sedoyo jumeneng insyaallah mergi niki sedoyo takbir masjid ya jadi takmir masjid itu tidak pengurus masjid pengurus takmir masjid itu adalah untuk koordinasi dan organisasi supaya teratur. Tapi kita semua bertanggung jawab untuk makmurnya masjid-masjid kita dan masjid-masjid di seluruh alam. Milo saking meniko menawi mengkibibar isa kiai dawuhaken ingkang mubalik mengkibibar isa dawuhaken sinten ingkang pengin belajar latihan makmurin masjid sedoyo jumeneng daftarkan piambak-piambak pinten dinten ingkang sakit pokoknya pengin Dati ini masjid itu jadi masjid Madinah ngaten. Terus insya Allah ngaten. Yun bangun mensak kata-kata pun ihdinas suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.